Yang kedua, tidak nanti saya ajarkan dulu dengan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada anak perempuan, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua dari penyakit ini. Kalau ada anak perempuan berzina dengan anak laki-laki, hamil dia. Baik satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, tujuh bulan, sembilan bulan, tak ditengok bulannya. Asalkan dia sudah hamil, dinikahkan, maka menurut mazhab syafi'i nikahnya sah. Banyak orang bertanya nikahnya apa sah apa tak sah. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaidi Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaidi Nikahnya sah. Yang jadi masalah itu adalah setelah anak itu lahir muncul empat masalah. Yang pertama, anak itu tak bisa dipakaikan bin bapaknya. Karena tak ada hubungan nasab. Tak ada hubungan nasab. Kenapa tak ada hubungan nasab Pak Ustadz? Karena barang itu sudah ada sebelum akad. Yang diakui itu setelah akad. Mencoblos sebelum hari H, mana bisa diakui kertas? Nah kan lepas juga jadinya kan? Itulah udah kutahan tahan tadi udah. Tapi kalian pancing-pancing, ini pandai pengacara tuh mancing-mancing. Kena juga kita sekali ini. Yang kedua, lahirlah anak itu perempuan. Lahir anak hasil perbuatan ini perempuan. Lalu kemudian si bapak ini tak bisa menikahkannya jadi wali. Karena yang jadi wali itu kan yang ada hubungan nasab. Dia tak ada hubungan nasab, maka tak bisa dia jadi wali. Walinya siapa? Fasultan waliyun wali man la waliyalaha. Yang menjadi walinya adalah sultan. Sultan itu maksudnya apa? Sultan Delhi. Kalau dulu waktu masih kerajaan Melayu Delhi, Sultan Delhi itulah menikahkan orang yang tak punya wali. Bukan Sultan Jorgi. Tapi karena kita tak lagi tinggal di negara kesultanan, maka dulu janji sama Presiden Soekarno dibuatlah namanya Departemen Agama yang sekarang menyebutnya Kementerian Agama. Itu pengganti sultan dalam urusan agama. Makanya Pak Kua itu Pak Kua tak ada perempuan, Bu Kua. Pak Kua itulah yang menikahkan aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin. Karena itu berfungsi sebagai sultan, man la waliyalaha. Yang ketiga, meninggal si bapak ini, anak itu tak dapat warisan. Karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang keempat, lahir anak pertama misal laki-laki. Setelah itu lahir pula adiknya perempuan, perempuan, perempuan. Maka si abang ini tak bisa jadi wali adiknya karena dia bukan saudara saya. Yang bisa jadi saudara sewali itu saudara seayah yang bisa mewalikan. Saudara seemak tak bisa jadi wali. Jadi zina ini efeknya itu banyak sekali. Oleh sebab itu saya sampaikan ke jamaah, kalau dulu pernah bersalah 20-25 tahun yang lalu, jangan buat kesalahan lagi, jangan kau akadkan, mengakulah ke Pak Kua, bilang Pak Kua nanti anakku ini tak bisa kualikan Pak Kua, nanti pada hari pernikahannya itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua kata tepak kuah bukan cuma kau, rata-rata begitu orang nih gitu Udah tahu aku itu udah semua, udah cincai lah tuh aku nanti nikahkan selesai itu. Asal kau tambah aja lah bayaran nih kata dia. Pak <laughs> Oleh sebab itu jangan lagi diulangi kesalahan. Karena nikah itulah nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adilin dan saksi yang adil. Itulah yang saya pahami, itulah yang saya pelajari, itu yang saya sampaikan. Kalau ada pula ustadz yang berani menyampaikan, ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang paling berani berfatwa, itulah orang paling berani masuk neraka. Saya banyak cakap saya itu orang tersinggung perasaan tak senang dia, apa boleh buat? Saya menyampaikan aja. Mau dia, alhamdulillah. Tak mau dia, tak diundang sekali lagi itu saja di mana-mana begitu. Banyak orang Ustaz Somad itu saya diundang lagi. Masalah aja itu. Orang sama saya ini banyak benci tapi rindu. Hmm. <laughs>